Allah melimpahkan kepada kita kenikmatan-kenikmatan jasadiyah, lahiriah berupa kenikmatan, kesehatan, dan nikmat duniawi yang lainnya. Lebih agung daripada itu Allah Azza wa Jal melimpahkan kepada kita kenikmatan-kenikmatan maknawiyah, diniyah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang memberikan taufik kepada kita dengan Islam. Sehingga dengan taufik minallah kita menjadi seorang yang muslim. Beriman kepada Allah Azza wa Jal, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah selamatkan kita dari kekufuran dan kesyirikan. Juga kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang memberikan taufiq wal hidayah kepada kita untuk mengenal sunnah. Bimbingan-bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam berislam. Bisa mengenal manhaj salaf memahami bimbingan Al-Quran dan Hadis dengan pemahaman para sahabat, tabiin, atba'u tabiin. Ini dipandang oleh para ulama termasuk atau merupakan hakikat sebuah hidayah. Puncak sebuah taufik. Kenikmatan yang paling agung yang paling besar Sebab tidak hanya diselamatkan dari berbagai macam kekufuran dan kesyirikan dengan Islam dan iman yang kita punya. Namun juga diselamatkan dari berbagai macam inhirafat wa balalat. Penyimpangan-penyimpangan di dalam berislam. Dengan kita mengenal sunnah, dengan kita berislam dengan bimbingan sunnah, dengan kita memahami Quran dan Sunnah dengan pemahaman Salaf. Ini puncak hidayah. Muslimin banyak, namun yang Muslim di atas Sunnah dengan pemahaman Salaf, huraba sedikit. Barakallahu fikum. Menggapai dua hidayah sekaligus. hidayah Islam dan hidayah hidayatul Sunnah. Itu nikmat yang paling agung yang wajib kita syukuri. Di sana ada pula kenikmatan-kenikmatan yang lain yang sangat agung, yang sangat mulia. Masing-masing orang bertingkat-tingkat dalam mendapatkan jatah nikmat tersebut. Ada yang dapat sempurna, ada yang di bawahnya lagi, ada yang sedang, ada yang kurang, ada yang nggak dapat dan sangat menentukan kadar takwa dia kepada Allah menentukan kadar kedudukan dia di sisi Allah Azza wa Jalla. Di sana ada nikmatul ilmi. Kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla bisa mengerti ilmu, mempelajari ilmu, menuntut ilmu din, ilmu syar ilmu agama. Ini nikmat tersendiri. Apalagi seseorang muslim itu istimrar, terus-menerus intensif dalam talabul ilmi, fokus dalam talabul ilmi. Menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis, memahami akidah, memahami syariah, memahami akhlak wal adab dan hukum-hukum yang lainnya. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Muslim itu banyak. Muslim yang di atas sunnah juga lumayan banyak. Tapi seorang sunni yang betul-betul menghabiskan waktunya dengan ilmu sedikit. Seorang sunni yang betul-betul punya semangat tinggi dalam talabul ilmi, memberikan waktu yang cukup banyak untuk ilmu sedikit. Perkara yang bisa dipungkiri banyak masih di antara arus sunnah yang taklimnya belum rutin. Jembatan. Iya, ya taklim, cuman berkala, kolo-kolo. Tahu kolo-kolo ya, kala taklim, kala tidak. Ada yang, ada yang e, menjadikan taklim sebagai intinya, sisanya untuk dunianya. Kebanyakannya menjadikan dunia sebagai intinya, sisanya untuk taklimnya. Jembatan. Iya, Dapat. Jawab tak? Iya. Itu artinya al-ilmu, talabul ilmi itu nikmat tersendiri. Dan ini menentukan kadar seseorang. Semakin sempurna nikmat Allah kepada dia sebagai agung ketika semakin dia uh, menghabiskan waktunya fokus untuk talabul ilmi. Kalau dia demikian keadaannya, maka dia mendapatkan nikmat yang lebih agung lagi. Ada lagi di sana barakallahu fikum nikmatul amal. Kenikmatan yang berikutnya dari Allah Azza wa Jalla yang sangat agung yang sangat besar, nikmat mengamalkan ilmu. Dan ini yang lebih penting daripada semata-mata berilmu. Karena ilmu itu dikatakan bermanfaat ketika diamalkan mengamalkan ilmu. Semangat untuk mengamalkan ilmu. Mentaati Allah Azza wa Jal, beramal saleh, melaksanakan kewajiban, menegakkan larangan-larangan agama. Barakallahu Ini juga nikmat sendiri. Banyak pula di antara orang-orang yang memiliki ilmu belum bisa mengamalkannya atau tidak punya semangat dalam mengamalkannya atau memang tidak mengamalkannya. Juga banyak. Ilmu banyak, amalnya kurang banyak. Yang punya semangat tinggi dalam beramal saleh yang taati Allah Azza wa sedikit. Maka ketika seseorang yang betul-betul berilmu dan beramal, keseharian dia digunakan untuk mengamalkan ilmu, mengkaji ilmu, mengamalkan ilmu. Dia praktekkan ilmu itu, sunnah itu dalam keseharian dia itu luar biasa menunjukkan dia mendapatkan nikmat berikutnya yang sangat agung yang sangat mulia tidak semua orang bisa menggapainya dan ini merupakan uh, penentu manzilah seseorang di sisi Allah azza wajalla berikutnya lagi barakallahu fikum ialah nikmatut ta'lim wa tarbiyah wa da'wah Kenikmatan yang berikutnya ialah mengajarkan ilmu, mendakwahkan apa yang kita ilmui, mentarbiah anak-anak kita, anak-anak kaum muslimin, pemuda-pemudi kaum muslimin dengan ilmu yang kita miliki. Mendakwai mereka untuk berilmu, untuk mengamalkan ilmu juga. Yang ini lebih istimewa lagi. Tidak semua orang yang punya ilmu dan beramal mampu mendakwahkannya. Sanggup mendakwahkannya. Jemboten. Tidak banyak. Karena yang berdakwah dengan skala besar itu orang tertentu, para ulama dan segala macam, para duat yang mampu keilmuannya. Masing-masing bisa berdakwah dengan skala kecil dengan kemampuannya masing-masing. Tetapi dengan makna dakwah yang begitu luas, tidak semua orang yang punya ilmu mampu mendakwahkannya. Tidak semua orang yang memiliki ilmu dan beramal punya kemampuan dan punya waktu untuk mentarbiah anak-anak dengan ilmu tersebut. Nah, ketika seseorang tadi barakallahu fikum ada kesempatan untuk itu, bisa mengajarkan ilmunya, mentarbiah anak dia atau anak kaum muslimin, pemuda-pemudi kaum muslimin dengan ilmu yang dia miliki, dia punya uh, kesempatan dan punya kemampuan untuk mendakwakan ilmu dia secara luas dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kejujuran, nikmatnya lebih utama lagi lebih utama lagi. Dalam Sahih Bukhari dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu kata Rasulullah SAW, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian yang mengajarkan uh, yang mem mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan ah, Al-Qur'an. Belajar dan mengajarkannya. Dikatakan khairukum yang terbaik di antara kalian. Bukan semata-mata muslim, Bukan semata-mata muslim di atas sunnah. Tetapi seorang muslim di atas sunnah yang memiliki semangat tolapul ilmi yang sangat tinggi. ya Yang memberikan waktunya untuk ilmu begitu luas. Dia semangat untuk mengamalkannya dengan beramal saleh mentaati Allah Azza wa Jalla juga punya kemampuan untuk mengajarkan ilmunya, mentarbiah anak-anak kaum muslimin dengan ilmu yang dia miliki, punya kemampuan untuk berdakwah ilallah, itu yang sangat terbaik dari dua sisi. Terbaik dalam mempelajari ilmu, terbaik dikarenakan mengajarkan ilmu. Ini masing-masing orang bertingkat-tingkat. Ada yang dapat jatah banyak, ada yang bawahnya, ada yang sedang, bawahnya lagi, ada yang sedikit, ada yang kurang. Dan inilah yang menentukan barakallahu fikum manzilah seseorang. Martabat khairiyah dikatakan sebagai yang terbaik ditentukan dengan ilmu, amal dan dakwah. Barakallahu fikum. Ketika dia memiliki semuanya, itu artinya dia betul-betul mendapatkan nikmat yang begitu agung yang berlipat-lipat ganda dari semua sisi dari Allah Azza wa Jalla. Nikmatul Islam, nikmatul sunnah dengan pemahaman salaf, nikmatul ilmi, nikmatul amal, nikmatul dakwah tinggal dilengkapi dengan nikmatus sabr wal istiqamah kenikmatan dia bisa sabar dan isi komah di atas poin-poin tadi. Sabar dalam berislam, sabar dalam uh, mengamalkan sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, sabar dalam tolabul ilmi, sabar dalam beramal, sabar dalam tarbiyah, dalam dakwah. Luar biasa. Ini kan sikap banyak kenikmatan. Masing-masing orang dengan jatahnya sendiri-sendiri. Maka yang dituntut ialah berlomba-lomba untuk mendapatkan nikmat tersebut sebanyak-banyaknya, seagung-agungnya, semulia-mulianya untuk masing-masing kita. Barakallahu fikum. Ikhwanakumullah, satu hal penting yang perlu diingatkan. Di samping poin-poin tadi ya. Apa yang diupayakan tadi, dia berislam, dia di atas sunnah, dia berilmu, dia beramal, dia mengajarkan ilmunya, mentarbiyah orang dengan ilmu, kemudian mendakwakan ilmunya. Ini semuanya barakallahu fikum dalam pandangan Islam dinilai sebagai jihadun fillah. Dinilai sebagai amalan jihad fi sabilillah. Ini poin penting yang perlu kita ingat supaya kita lebih termotivasi untuk melakukannya. Di saat kita talabul ilmi, ketahuilah dia bisa birillah tayarji. Dia dihitung visa birillah sampai dia pulang dari dari talabul ilmi. Dari maksudnya dia berangkat dari rumahnya menuju ke tempat ilmu, entah yang dekat atau yang jauh, selama atau sebentar. Dinilai visa birillah tayarji sampai dia pulang ke rumahnya. Demikian yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mengamalkan ilmu di atas sunnah dengan penuh keikhlasan, baik dalam bentuk melaksanakan perintah atau menjauhi larangan, ketahui ya dia sedang berjihad di Namanya mujahadah. Namanya mujahadah, sedang berjihad melawan hawa nafsunya. <coughs> Filah. Ternyata yang dilakukan Nabi kita Muhammad tadi contohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semangat beramal disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu taala dan juga sahabat yang lain beliau pernah qiyamul lail sampai sampai bengkak-bengkak telapak kakinya ditanyakan oleh Aisyah ya Rasulullah kenapa kau yang seperti ini bukankah engkau telah uh, diampuni dosa engkau yang sebelum dan, dan, dan setelahnya beliau mengatakan afala uhibbu an nakuna abdan syakura apa aku tidak boleh suka menjadi hamba oleh bersyukur Dinilai oleh para ulama tindakan Nabi kita Muhammad itu disebut dengan mujahadah. Bukan semata-mata beramal, tapi bersungguh-sungguh untuk beramal. Itu namanya mujahadah, dinilai jihad. Dikatakan bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang gampang. Kalau semata-mata beramal, mungkin enteng. Tapi ketika ada beramal sesuai dengan sunnah, menjaga keikhlasan, butuh perjuangan. Mujahadah. Ketika Anda beramal dan sungguh-sungguh dalam beramal, itu butuh perjuangan, mengalahkan hawa nafsu. Ketika Anda ber beramal eh, amal, amal ketaatan kepada Allah di tengah-tengah masyarakat masyarakat yang tidak mengenali amalan tadi, butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Ketika Anda mengamalkan sunnah di tengah-tengah masyarakat yang anti sunnah, itu butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Dan nanti di, di akhir zaman nanti seseorang yang mengamalkan sunnah di masa-masa itu kata Rasulullah SAW seperti seseorang yang menggambar api kal kabul al jamar. Orang yang mengamalkan sunnah pada hari-hari itu seperti orang yang menggenggam bara api. Perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Itu yang namanya jihad. Itu yang namanya mujahadah. Apalagi yang namanya menyampaikan ilmu, mendakwahkan ilmu, mentarbiah anak dengan ilmu, rintangannya banyak gangguannya banyak, cobaannya banyak. Perlu lapang dada, perlu kesabaran, perlu keseriusan, perlu kejujuran dan yang, dan yang lain-lainnya. Itu semua namanya mujahadah. Itu sama itu semua namanya jihad. Barakallahu fikum. Dan dinilai oleh para ulama ini merupakan jihad yang hakiki. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Zadul Ma'ad dalam pembahasan babul jihad ketika membahas tentang bagaimana petunjuk Nabi kita Muhammad tentang masalah jihad sebelum membahas tentang sejarah jihadnya Rasul perang-perang zaman dahulu kala belum memberikan uh, mukadimah yang sangat penting yang sangat bagus diterangkan di sana uh, di sana uh, oleh beliau sallallahu alaihi wasallam yang namanya jihad ada dua macam ada jihadul asal ada jihadul fara' ada jihad yang asli ada jihad yang cabang ada yang hakiki ada yang cabangnya fara' para klasik jihadul asl itu jihadun nafs jihad melawan hawa nafsu Sementara jihadul kufar Berjihad melawan orang-orang kafir itu jihadul fara, cabang. Seseorang itu tidak akan mungkin terdorong. Tidak mungkin punya semangat. Tidak mungkin punya keberanian. Berjihad dengan orang kafir, orang kafir, kalau dia belum berhasil jihad nafsi. Tidak mungkin orang berjihad melawan kufar dengan jihad yang syar'i selama dia belum bisa menundukkan hawa nafsunya jihadul asal. Sehingga yang penting justru yang pertama ini jihadul asal, jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Kunci utama untuk bisa mensukseskan semua jihad. Terutama jihadul kufar. Barakallahu fikum. Tumbuhnya keberanian melawan orang-orang kafir itu dari sini, dari jiwanya, dari iman dia. Yang membuat jihad dia syar'i dari sini, dari jihadun nafsi. Yang membuat dia tabah, sabar, berkorban dengan jiwa raga dengan harta benda pada jihad kufar dimulai jihadun nafsi. Ininya gagal, tidak bakal ke sana. Kalaupun dia nekat, tidak bakal syar'i jihadnya percuma. Al-Imam Al-Muqayyim Al-Jawziyah rahimahullah ta'ala menerangkan tentang jihadun nafsi ini ada arba maratib. Ada empat tingkatan. Yang pertama ialah bita'allum. Dengan belajar ilmu. Berjihad melawan nafsinya, melawan hawa nafsunya dengan mempelajari agama Allah. Memaksa menundukkan hawa nafsunya supaya mau belajar, mau taklim, mau talabul ilmi, mengkaji bimbingan agama Allah Azza Jihad. Yang kedua, al-amalu bihi, mengamalkan ilmu tadi. Berjuang menundukkan hawa nafsu untuk mau diajak beramal. Karena berat melaksanakan perintah menjauhi larangan. Dan yang ketiga ada waktu ilai mendakwahkannya. Menundukkan hawa nafsu untuk bisa berjuang membela agama Allah, berdakwah fisabilillah, mengorbankan jiwa raga, harta benda, pikiran, waktu, perasaan dan yang lain-lainnya bahkan keluarga, anak, segala macam untuk dakwah ilallah, untuk tarbiyah. Jihad. Dan yang keempat as-sabr alal adzafih. Dia sabar, tabah, tegar, kokoh, istiqomah di atas ilmu, di atas amal, di atas dakwah ilallah dalam menghadapi berbagai macam cobaan-cobaan, rintangan-rintangan, gangguan-gangguan di dalamnya. Empat poin, ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Itu namanya jihadun nafsi. Dialah yang dikatakan sebagai mujahid. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadisnya al mujahidu man jahada nafsahu ala taatillah wal muhajiru man hajaru amma nahallahu anhu seorang mujahid yang dikatakan betul-betul sosok mujahid yang berjihad melawan hawa nafsunya untuk mentaati Allah Azza wa Jalla dan muhajir yang dikatakan orang yang berhijrah yang menghijrai larangan Allah Azza wa Jalla. Ini hakiki ya ikhwan. Dari sini pula ya azakumullah. Dia akan mampu untuk terjun dalam jihad yang kedua. Jihad syaitan. Jihad melawan setan. Kira-kira kalau lawan setan dihadapi dengan apa ya kawan? Dengan pedang begitu? Setan sini lawan saya. Antum bawa pedang begitu? Tidak. Sebagai apa? Hah? Antum pakai tangan kosong? Tidak. Dia makhluk yang halus. Tidak nampak. Jihad melawan syaitan itu dengan keimanan. Kita harus memiliki iman yang kuat. Dengan ilmu. Mengilmui tipu daya-tipu daya syaitan. Supaya bisa mengalahkan dia. Dengan isi isti'adzah billah. Minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dengan zikrullah, dengan zikir kepada Allah Azza wa Jal, dengan tilawatul Quran, dan yang lain-lainnya. Upaya membentengi diri dari tipu daya syaitan dan mengetahui makar-makar syaitan. Itu semua dengan ilmu syar'i. Kalau Anda sudah bisa berjihad melawan hawa nafsu dengan ilmu, amal, dakwah, sabar, itu otomatis Anda bisa untuk berjihad mengalahkan syaitan. Dengan ilmu yang kamu miliki. Dengan amal soleh kamu kerjakan. Dengan dakwah Allah kamu akan bisa membantah syubhatnya para syaitan. Barakallahu Dan orang-orang yang sempurna, ya orang-orang yang sempurna jihadnya dalam melawan hawa nafsunya, mereka pula orang-orang khusus yang bisa terjun dalam jihad yang ketiga. Namanya jihadul munafiqin jihad melawan orang-orang munafik. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, jihad melawan kaum munafikin itu dengan al hujjah wal bayan. Dengan hujjah-hujjah, dalil-dalil, penjelasan ilmiah, bantahan-bantahan ilmiah, membongkar makar-makar kaum munafikin. Dulu namanya munafik, terus sekarang namanya ahlul bid'ah. Ha, membongkar ah, penyimpangan-penyimpangan uh, penyimpangan -penyimpangan bid'ah-bid'ah seseorang, sebuah kelompok, membongkar sebuah ideologi yang menyesatkan pemahaman. Itu jihadnya. Dan ini hanya dilakukan oleh para ulama. Hanya dilakukan oleh para tulabul ilm, para penjahim yang mapan keilmuannya. Ini disebut dengan jihadul khawas, jihadnya orang-orang khusus. Tidak semua orang mampu untuk terjun di dalamnya. Para ulama yang menyempurnakan ilmu, amal, dakwah dan sabarnya. Para tulabul ilmi yang menyempurnakan ilmu, amal, dakwah dan sabarnya dengan ilmu. Intinya apa? Dengan Anda jihadun nafsi bisa mengalahkan nafsu Anda dengan Anda belajar, dengan Anda mengamalkan ilmu, amal saleh, dengan Anda mentarbiah anak dengan ilmu, mengajarkan ilmu, mendawakan ilmu, dengan Anda sabar di atasnya, anda akan bisa menundukkan tiga musuh sekaligus. Menundukkan hawa nafsu Anda, menundukkan syaitan, dan sekaligus membongkar makar-makar kaum munafikin. Ini sudah. Yang keempat, lebih gampang lagi. Jihadul kufar. Berjihad melawan orang-orang kafir. Ini babnya khusus. Ada ketentuan khusus. Ada hukum-hukum khusus dalam perkara jihad ini ya, kan? dengan penguasa dan segala yang lainnya ya, pembahasan tersendiri. Barakallahu fikum. Naam, intinya orang akan bisa maju kepada poin terakhir tadi ketika sudah sukses pada poin-poin pertamanya. Barakallahu fikum. Al-maksud. Maksudnya adalah dengan kita membawakan eh, bab-bab uh, yang seperti ini, maksudnya adalah menyemangati saya pribadi dan antum sekalian bahwa apa yang selama ini kita lakukan bihamdillah taufiqih kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal apa yang selama ini kita upayakan kita memperbagus keislaman kita dengan sunnah kita punya semangat untuk tolabul ilmi Mahadiri majalisul ilmi ketahuilah itu jihad antum sedang berjihad antum dalam amalan jihad. Ketika antum bersungguh-sungguh dalam kondisi masyarakat yang seperti ini pada umumnya dan kondisi zamannya demikian keadaannya, antum berusaha sekuat tenaga untuk beramal soleh, melaksanakan dikit demi sedikit ilmu yang antum pelajari, beramal soleh, mentaati Allah Azza wa menjauhi larangan-larangan agama. Ketahuilah, Anda sedang berjihad. Sedang berjihad. Dan afdalul jihad jihad yang paling afdal, jihad yang paling yang yang aslinya hakiki. Ketika Anda punya kesempatan dan dikasih amanah untuk tarbiyatul aulad, mentarbi anak antum, mentarbi anak-anak orang. Hah? Ketahuilah, Anda sedang berjihad dengan tarbiyah tadi. Ketika Anda punya kemampuan dan, dan memang ada kemudahan untuk mengajarkan ilmu dengan skala kecil atau yang lebih luas daripada itu, Ketahuilah Anda sedang berjihad. Apalagi lebih luas daripada itu. Sekali cukup besar Anda mengajarkan ilmunya. Anda berdakwah ilallah azza wa ke sana kemari. Ketahuilah Anda sedang berjihad. Ketika dalam dakwah Anda, Anda menerangkan yang hak, membantah yang batil. Menjelaskan prinsip kebenaran, membongkar penyimpangan-penyimpangan yang ada. Ketahuilah Anda mujahid. Anda sosok mujahid yang khas, yang khawas, yang spesial. Yang membongkar penyimpangan-penyimpangan orang yang menyimpang dari kalangan kaum kufar atau kaum munafikin ashabul ahwa'i wal bidah. Camkan baik-baik, Anda sedang berjihad. Barakalikum. Maka ya khonamdina yang di uh, nasihatkan ialah yang pertama ikhlas niat. Ikhlaskan niat antum dalam berjihad ini. Jihad dengan ilmu, jihad dengan amal, jihad dengan dakwah, dengan tarbiyah. Barakallahu fikum, ikhlaskan niat. Semua itu yang kita harapkan ridhonya Allah Azza wa Jal, yang kita harapkan ialah ajur minallah, pahala dari Allah, bukan tendensi pribadi, bukan tendensi duniawi, bukan kemasyhuran, bukan ketenaran, bukan jabatan, bukan sanjungan, bukan atau yang lain-lainnya. Lillahi taala. Harakallahu fikum dalam berilmu lillahi taala, dalam beramal lillahi taala, dalam mentarbiyah juga lillahi taala, dalam berdakwah juga lillahi taala. Ikhlaskan niat. Yang kedua, muwafaqatu sunnah fi kulli dzalik. Sekuat tenaga kita senantiasa mencocoki sunnah Rasul dalam semua poin tadi. Muwafaqatu sunnah dalam belajar. Muwafaqatu sunnah dalam beramal. Muwafaqatu sunnah dalam tarbiyah kita muwafaqatul sunnah dalam dakwah kita. Barakallahu fikum. Semangat untuk termasuk sunnah. Itu ciri-ciri seorang sunni. Yang ketiga ialah pentingnya ta'awun dalam bab ini. Pentingnya ta'awun dalam bab ini. Saling bantu membantu. Membantu orang lain untuk belajar. Membantu orang lain untuk beramal membantu orang lain untuk terbitin dakwah. tahun saling tahun Ini termasuk tahun aral alal bir. Ta'awun alal Harus tahun ya ikhwan, apalagi terkait dengan masalah barakallahu fikum tarbiyah terkait dengan masalah dakwah ilallah terkait dengan ta'limul ilm yang melibatkan banyak pihak harus ada tahun aral birri takwa di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa masing-masing dengan kemampuannya yang bisa ta'awun dengan harta dengan harta yang mampu dengan ilmu dengan ilmu yang mampu dengan jabatan dengan jabatan dia yang mampu dengan ide-idenya mampu dengan arahan-arahannya minimal dengan doanya dengan supportnya menyertai orang yang baik tadi dalam suka dan dukanya ta'awun ini penting saling support saling membantu saling gotong royong ha? dalam poin-poin tadi juga merupakan amal tersendiri para fikum juga penting ikhwan fillah azakumullah uh, saling tanasuh. Dikarenakan kita manusia biasa, kita adalah bani Adam, pasti salah, pasti khilaf, pasti ada aibnya, ada celahnya, ada yang sempurna. Ada yang kurang, ada yang salah mesti ikhwan. Maka penting untuk saling menasihati dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus. Adi itu nasihat kata Rasulullah akibat nasihat, saling menasihati dalam, dalam kata ilmi, saling tanasuh dalam mengamalkan ilmu, terutama saling tanasuh dalam tarbiyah, dalam ta'limul ilmi, dalam mendakwakan ilmu. Saling mendakwah dengan cara yang baik. Konsep kita ialah yang disebutkan oleh Rasul dan sabdanya sallallahu alaihi wasallam ada yang mengatakan itu merupakan ucapan salaf, ucapan sahabat. Beliau mengatakan al-mu'minu mir'atu akhi idza wajada fihi aiban aslahahu. Seorang mukmin itu cermin bagi saudaranya. Bila mendapat ada kaiban padanya akan dia perbaiki kaiban tadi. Tanasuh, semangat untuk saling menasihati, saling menegur dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak untuk kebaikan bersama. Ada yang khilaf diingatkan, ada yang salah dibetulkan, ada yang melenceng diluruskan dengan cara yang bagus, tidak mungkin dengan cara bagus, dengan sedikit Eh, di uh, apa namanya dikerasi sedikit al-muhim bagaimana caranya supaya semuanya menjadi baik penting tahun penting tanasuh dalam beberapa amal jama'i ya amal-amal yang melibatkan banyak pihak seperti dakwah dan semisalnya penting yang namanya tasyawur saling bermusyawarah, saling berkoordinasi. Itu merupakan sifatnya kaum mukminin. Wa amruhum syura bainahum. Ada muhimun jiddan ya ikhwan. Ini poin-poin penting yang harus diperhatikan dalam bab ini. Ingat ilmu, uh, talabul ilmi yang yang anda lakukan jihad. Amal soleh yang kerjakan sekecil apapun amal itu jihad. Anda dakwah jihad. Anda terjun dalam tarbiyah anak-anak, tarbiyah syabab berjihad. Anda mengajarkan ilmu dengan sekecil apapun yang Anda kerjakan. Jihad. Luar biasa. Jihadun nafsi barakallahu fikum. Dan yang, yang dikatakan sebagai jihadun hakiki. Dan banyak berdoa kepada Allah Azza wa Semoga Allah Azza wa memberikan keteguhan kepada kita. Sahabat kepada kita. Istiqomah kepada kita. Sehingga istiqomah selalu di atas kebaikan-kebaikan dari sampai ajal menjemput kita. Kita mendapatkan yang namanya husnul khatimah sebagai yang terbaik. Sebagai khairul muslim muslim yang terbaik insya Allah azza wajal dengan ilmu yang kita yang, yang, yang kita miliki dan yang kita ajarkan barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab ada sedikit waktu 10 menit. Monggo. Ada yang mau sampaikan? Ini bukan daurah, ini tausiah. Tausiah nggak boleh panjang-panjang, nah, gitu ya. Ada yang mau sampaikan ya, Pak? Masya Allah. Pertanyaannya bagaimana dengan dakwah via medsos? Ah, gitu ya, medsos gitu ya. Ada kalau Medsos gitu. Ya. Baik, secara umum media sosial juga dianjurkan oleh para ulama kita untuk dimanfaatkan sebagai sarana menebarkan ilmu berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla di antara ulama kita yang berfatwa seperti ini Syekh Saleh Fauzan dan masih yang lain terutama yang yang hidup zaman sekarang ini. Namun di sana barakallahu fikum tentu ada ketentuan-ketentuannya. Karena medsos seperti yang tadi ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Maka ketentuannya adalah barakallahu fikum dari media yang ada ini dipilih media yang paling minim mafsadatnya yang paling minim madaratnya. Paham ya? Apa yang paling minim? Kalau kita dakwah, mohon maaf ini, kita berdakwah masuk ke link-link televisi nasional. Kira-kira kita bacakan dakwah kita nih ya. Ya, kita mendakwakan dengan dakwah salafiyah dengan sekian banyak ketentuan yang ada masuk ke sana kira-kira banyak maudarotnya atau banyak maslahatnya si si si si yang namanya eh, jangan langsung gitu yang namanya maudarat mungkin on, uh, atas sang dai atau mungkin atas sang madu atau mungkin atas pihak lain yang memandang uh, yang ada banyak maslahatnya atau banyak mudaratnya? Yang sedikit tak yang ngomong mudaratnya. Yang lainnya berarti wah ada maslahatnya. Mudarat ya. Apa mudaratnya? Kira-kira apa mudarat? Loh, kamu punya sendiri. Yang dibahas sekarang ini yang di televisi nasional. Hah? Ada iklannya. Nah, kalau iklan sabun, eh? Semacam-macam ya ada iklannya, ya ada perempuannya, ya ada musiknya, ya campur uh, macam-macam lah. Namanya juga nasional kan gitu ya, macam-macam. Sepakat ini. Jadi nggak mungkin saya masuk ke sana ya. Eh? Nggak mungkin. Ya siapa tahu ada yang ngontrak saya Indosiar mungkin. Eh, uh, eh, CTI atau CTV atau Trans 7 atau Trans TV atau TV One Metro TV. Nauzubillah min dzalik. Eh. dakwah ya akhi. Hah? Iya, dakwah Ustaz, tapi ada ketentuan dan ada aturan mainnya. Di sini sangat membahayakan. Tidak memungkinkan ya. Masya Allah. Baik. Uh, eh, kita dakwah via televisi, kita buat sendiri. Dia ya, sendiri. Sekarang apa yang nggak bisa? Pikir sendiri. Al Mansurah TV. Yes. Bisa enggak? Bisa bikin apa enggak? Hah? Tuh, oh, bisa beliaunya Masya Allah. Nah kira-kira kalau kita dakwah dengan uh, media seperti ini. Banyak mandorotnya atau banyak masalahnya? Ya apa madorotnya? Musik dah ada, kita yang ngatur sendiri. Mafi musik, mafi akhwat, mafi akhwat, mafi perempuan. Apalagi? Hah? Ma <laughs> Kalau mafi kabar ya bukan namanya televisi. <laughs> ya dengan radio. Uh, uh. Live, acaranya live ah, live. Sekarang ini ya, ah, saya lagi talem di sini live. Wah, disiarkan. Semua yang bisa membuka Al-Mansurah TV channel itu ting, langsung lihat gambar saya. Ting, ceramah gitu. Hah? Berarti nggak boleh juga nih. Hah? Nggak boleh juga. Masya Allah. Apa madorotnya? Kelihatan? Hah? Lah itu dia. Uh -uh. Iya. Gitu ya. Mm insyaallah nih. Nah itu. Istrinya beliau cemburu. Hmm. Oh keliru, beliau cemburu. <laughs> Hah? Tahu-tahu istrinya bilang, ternyata Ustadz Fulan masih muda ya. Ah. Apa? Mau bilang apa? <laughs> Parah dia akhirnya ya. Nah, Ustadznya ganteng ya. Lagi makan bareng sama suaminya ngobrol cerita gitu. Tadi saya uh, barusan lihat acaranya tausiah itu. Duh, duh kiranya eh, apa gini-gini itu. Ya, dia kiranya dulu saya sama beliau. Hah? Nah aku ini apa? Gitu. Aku ini apa? Oh iya, apa apa apa apa apa. Ya, namanya jika orang seperti itu. Dan itu nyata terjadi, bukan perkara yang dibuat-buat. Sehingga eh, ada sebagian ulama yang membolehkan kalau dia live dan segala macam, tetapi murni taklim. Itu pun dengan banyak ketentuan yang sangat panjang para itu. Ala kulli hal kita pandang di Indonesia ini barakallahu belum ke arah sana. Belum ke arah sana. Ya wis. Radio aman ya? Aman. Radio dimanfaatkan seluas mungkin jaringannya. Dan sebagus mungkin siarannya gitu. Sehikmah mungkin dalam penyiarannya. Dikarenakan yang mendengar semua orang harus di klasifikasi harus diedit dan segala macam jangan pas pembahasan yang sangar-sangar dimasukkan wah geger ya akhir nanti nah, jadi ada yang sangar-sangar itu khusus streaming nah, ini link khusus gitu yang apa namanya radio yang umum ini tema-tema umum uh, yang tidak ada hal-hal yang sangat-sangat uh, sangat -sangat tadi wah ada aturan sedikit mainnya ya ila akhiri dunia maya misalkan dicari yang paling minim yang paling minim kayak WA itu lumayan ya minim ya minim kalau telegram bisa juga saya nggak punya saya nggak ngerti saya kan Facebook ha ha awas ada yang punya awas kalau ada yang punya kalau gini-gini semua awas kalau ada yang punya katanya sih kalau Facebook lebih terbuka gitu ya ya bahaya. Jangan. Alhamdulillah demikian ya, dicari yang paling minim. Sudah setelah minim, nah disitulah antum bisa uh, berdakwah menggunakan media tadi dengan semangat mungkin. Barakallahu Tapi dengan aturan main, ah, misalkan WA grup WA diatur, grup ah, ikhwan sendiri, grup akhwat sendiri. Jangan jangan campur-campur. Kalau campur-campur sama aja kamu kayak semasjid rame-rame ikhwan ikhwat ngobrol gitu sendiri-sendiri, ada adminnya, terpercaya adminnya, ada ustadz yang membimbingnya, mengawasi. Tiga perkara dakwah, sehingga jangan sembarangan, sehingga postingannya tepat, syar'i, hikmah, ilmiah, demikian seterusnya. Dipaham ya? Nah, diberdayakan semaksimal mungkin, tapi dengan cara-cara syar'i. Semoga manfaat, anda sudah ada maka cukup sekian saja. Waalaikumsalam. fikum. tausiah bukan daurah. Dimulai besok pagi daurahnya insyaallah ya kalau sepanjang mungkin waktunya itu. Saya kira cukup sekian semoga manfaat dan semoga bersemangat untuk berjihad fisabilillah dengan ilmu, amal, dakwah dan sabar dan juga melawan syaitan juga yang punya kemampuan melawan kaum munafikin.